Ahkamul Bay' ah. Ahkamul Bay' khamsatun Hukum jual beli itu ada lima. Yang pertama wajibun. ilmu kabai' ta'am amli mutarri idza kana fadilan an hajatil ba'i wa lam tasma nafsuhu bi badlihi majanan. Ini sudah belum? Sudah. Ya? Sekarang arkanul bay. arkanul bay. arkanul bay rukun jual beli. Rukun di sini adalah membana alihi syai'un yang dibangun di atasnya sesuatu. Sedangkan istilahnya arti secara istilahan juz'un minal mahiyah allati la tatahaggagu illa bihi. Yaitu bagian dari sesuatu di mana sesuatu itu tidak akan terlaksana kecuali dengan bagian tersebut. Artinya, rukun dalam suatu transaksi itu adalah sesuatu yang harus ada dalam transaksi tersebut. Itu namanya rukun. Jadi dalam jual beli harus ada rukun-rukunnya. Kalau nggak ada rukunnya berarti tidak akan terlaksana jual beli. Itu maksudnya. Yang pertama adalah akidani. Yaitu dua orang yang melakukan transaksi itu. Dua orang itu terdiri daripada al-ba'i' penjual wal mustari dan pembeli. Ma'gud ali yang dijadikan bahan untuk transaksi. Ada dua juga, yaitu harganya sama barang yang dijualnya. Tiga, sirah. Itu bentuk kata-katanya yang diucapkan ketika transaksi itu adalah ijab dan gebul. Kan ya gul? contohnya seperti seseorang ketika akan menjual barangnya dia mengatakan, Beituka hazal kitab bi asyrati. Aku jual kitab ini dengan sepuluh. Fegul mustari gebil tu. Atau istara itu Lalu si pembeli mengatakan, iya, aku beli. Gitu. Wanshita gulta sitatun, kalau mau dipelinci lebih detail berarti rukunnya semuanya adalah enam. Yaitu tadi. Siapa? Baik mustadi, saman musman, hijab kabul. Gitu. <clears throat> <clears throat> Syurutul akidah ini sekarang syarat daripada dua orang yang melakukan jual beli. Jadi supaya kita paham apakah jual beli daripada orang tersebut sah atau tidak. Kalau memenuhi syarat ini berarti sah. Kalau nggak memenuhi syarat ini berarti tidak sah. Yang pertama adalah itrakut tasarruf. Seseorang yang boleh mempergunakan hartanya dengan bebas. Itu artinya mutrakut tasarruf. Lain halnya kalau dia itu tidak diperkenankan menggunakan hartanya dengan cara bebas. Misalnya seorang yang di eh, apa tidur, seorang yang terjegah daripada penggunaan hartanya. pem karena gila, anak kecil dan sebagainya. Nah, mereka itu dikatakan dikategorikan sebagai ghairu kita saruf, Enggak bebas dia menggunakan uangnya. Nah, ayakun ayakunal aqidani yaitu dua orang yang melakukan transaksi itu harus ini Sama-sama akile ini sama-sama berakal. ini sama-sama tidak idiot. Nah, jadi itu syaratnya di sini untuk mendapatkan kriteria sebagai mutlakut tasarruf. Falaysihu bai'u sabiyin maka tidak sah kalau jual belinya anak kecil itu. Kecuali nanti kan ada yang dikecualikan. Atau e, sebagian ada khilaf di antara ulama situ. Hmm. Au majnunin orang gila jual beli atau kita membeli dari orang gila nggak sah. Jangan sampai kadang-kadang ada orang yang mengambil kesempatan, oh ini orang gila, lebih baik kita beli barang dari dia gitu. Biar murah dan sebagainya. Nggak sah jual belinya. Kalau nggak sah jual belinya berarti kalau ada indikasi di sana itu e, penipuan, penggelapan dan lain sebagainya maka hukumnya nanti di akhirat akan ada tuntutannya haram tuh au mahjur alih bisafa atau mereka yang tercegah daripada penggunaan hartanya berupa seorang idiot siapa idiot idiot itu adalah yang tidak rosid kebalikannya itu idiot atau safih nah, jadi pengertiannya adalah mereka yang tidak dapat menggunakan uang. Itu namanya idiot. Rasid yang dapat menggunakan uangnya. Jadi artinya apa? Kalau kita berikan uang, sejumlah uang untuk membeli sesuatu, dia tahu berapa harus diberikan sesuai dengan harganya, berapa dia harus tarik kembali sesuai dengan kembaliannya. Gitu. Dia tahu. Kalau beli barang dengan uang itu seharga demikian, berarti dia itu berhak mendapatkan sekian. Nah gitu, kembaliannya. Dia tahu. Kalau dia nggak tahu, itu namanya idiot. Nah, jadi, contohnya, dulu pernah ada Musaidin di sini, yaitu, Ustadz kasih uang 10 ribu, suruh beli kerupuk 3. Per kerupuk harganya 500. Nah, Ustaz bilang, ini 10 ribu beli kerupuk tiga, berapa kembaliannya? hitung sama dia hitung tung lama-lama. Akhirnya, ah tahu Ustaz, berapa? 15 ribu katanya. Nah, itu namanya idiot. Yang kayak gini itu namanya idiot. Jadi, tinggal dikiaskan dengan contoh yang semacam ini. Itu idiot itu seperti itu. Bukan bodoh aja. Kalau bodoh tapi dia bisa menggunakan uang, itu bukan idiot. Boleh dia itu jual beli. Tapi kok sudah semacam ini enggak? Kenapa? Karena kalau kita sahkan jual belinya akan merugikan dan menjadikan hartanya ludes karena itu. Itulah agama bijak. Gitu. Jadi termasuk yang disita hartanya dengan kepentingan mereka itu adalah orang yang idiot itu. Gitu. Jadi barangkali dia punya uang banyak sehingga kalau dibiarkan semua transaksinya itu dianggap sah maka akan habis hartanya. Wa tasarruful mahjur ali bi falasin fala tasiu fi ayani malih. tasarrufatu fi fasaiha. Adapun mereka daripada golongan-golongan yang disita hartanya kan ada delapan orang ya. Yaitu siapa? Siapa mereka semuanya? Yang pertama adalah muflis, orang yang bangkrut, yang lebih banyak utangnya ketimbang asetnya. Terus siapa lagi? Mereka yang sekarat, anak kecil, orang gila, terus seorang hamba, terus seorang murtad, terus siapa lagi? Ah, seorang murtad, idiot, tinggal satu. Hah? Tinggal satu. Hmm. Sudah, flash sudah. Ingat satu. Siapa lagi? Rokikun. Ah, samaniyatun lam yahjuril eh, ghairahum. Rokikun. Wamridun. Wamurtaddu. Eh, safihun. Safihun. Jadi apa? Orang eh, idiot. Sudah. Coba itu lagi. Sudah sempurna nggak? Anak kecil. Orang gila Orang ah, gila mungkin tidak sebutkan tadi. Nah kecil, orang gila, idiot, murtad, orang sakit, sekarat ya. Kemudian Buddha, hamba sahaya, orang yang muflis. Jadi 8 semuanya. Ya, Buddha atau hamba sahaya itu. Ya. <clears throat> Jadi 8 semuanya ya. Nah, ini kalau sumpah mereka itu menggunakan hartanya selain yang tiga ya. Selain yang tiga. Berarti selain siapa? Anak kecil, orang gila, sama idiot. Berarti sisa berapa? Delapan. Mereka yang bangkrut. Mereka para hamba saya. Mereka eh, siapa? Mereka yang sekarat. Murtad sama ingat satu. Eh, ro, eh, rohin. Jadi orang punya utang. Nah, jadi mereka ini nggak boleh menggunakan hartanya kecuali baik kalau seumpama berkaitan dengan tanggungannya utang si muflis kan nggak boleh dia menggunakan hartanya karena hartanya itu milik orang yang memberikan piutang kepadanya ya kan nah, tapi kalau dia itu mau menggunakan harta yang lainnya artinya utang dulu nggak apa-apa ya dicegah karena itu haknya dia gitu nah, tapi kalau untuk harta yang sudah ada ini nggak boleh karena itu bukan sudah bukan hartanya dia lagi gitu itu artinya wa ma tasarruful mahjur ali bi falasin fala tasihhu fi ayani malihi. Falasin itu orang yang bangkrut, yang hutangnya melebihi daripada asetnya. Dia punya aset semuanya terhitung keseluruhannya jumlah totalnya itu adalah 200 e, juta, utangnya 250 juta. Itu namanya bangkrut itu, orang bangkrut. Nauzubillah. Kemudian yang kedua syaratnya Adamul ikra bi ghairi hakin, Enggak boleh jual beli dalam keadaan terpaksa. Yang menjual enggak boleh, yang membeli juga enggak boleh. Jadi artinya penjual enggak boleh paksa untuk menjual barangnya. Pembeli juga enggak boleh paksa untuk membeli barangnya, enggak boleh. Jadi kalau terpaksa berarti hukum jual belinya tidak sah. Kecuali kalau sumpama dengan hak. Nah, dengan hak itu seperti apa ini nanti disebutkan. Fala Buddha yakuna muhtaran falaysihul bay'u mukrahan. Maka harus jual beli itu baik si penjual maupun si pembeli membelinya dan menjualnya dalam keadaan sukarela tanpa ada paksaan sedikit pun. Asalkan paksaannya bukan dibenarkan dalam agama. Tapi kalau paksaannya dibenarkan dalam agama maka dianggap sah. Seperti apa? Suratul Baik mukrahan. Idakan Nabi Hakim. Coba contohnya menjual dalam keadaan terpaksa tapi hak maka dianggap sah. Kan tawajjah alaihi bai'u malihi liwafa dainihi famtana. Fayakrahuhul hakim ala bai'i malihi liwafa Ada orang punya utang. Sudah jatuh tempo. Ada orang punya utang sudah jatuh tempo. Dia nggak mau bayar. Padahal dia punya barang yang bisa dijual. Akhirnya apa? Hakim memutuskan untuk memaksa dia supaya menjual barangnya supaya cepat-cepat melunasi hutangnya yang sudah jatuh tempo itu. Gimana hukumnya? Enggak apa-apa walaupun dipaksa boleh dan dianggap sah itu. Gitu. Nah, jadi harusnya itu seperti itu. Jadi kalau ada orang punya hutang dan dia punya ada aset, harusnya dia dipaksa untuk membayarkan, melunasi hutang-hutangnya itu gitu. Nah, kemudian itu gambaran menjual kan, menjual dengan terpaksa. Nah, sekarang kalau gambaran membeli dan terpaksa. Suratus syirah mukrohan, idha halla waktu taslimil muslam fi walam yusallimhu ma'a kudratihi fayakrahuhul hakim ala syiraihi likai yuaddihi lil muslim idza idza lam yakun indah. Nah, jadi kalau seumpama orang membeli dengan cara salam, ingat kan? Membeli dengan cara salam itu adalah membeli dengan cara memesan. Paham? Aku memesan ini ini ini. Oh iya, bisa. Berapa? Harganya sekian-sekian. Ya udah, kasih uangnya. Nah, udah itu pas pada hari hanya dia nggak bawa barangnya. Nah, maka di sini si pemesan itu ngadu kepada hakim. Akhirnya hakimnya itu maksa dia untuk supaya membelikan apa yang dipesankan kepadanya yang sudah di, sudah dikasihkan uangnya itu. Nah, maka di sini dia itu menjual dengan terpaksa gitu. Menjual dengan terpaksa. Maka hukumnya tetap sah karena itu adalah dibenarkan dalam agama. Terus menjual, e, mem membeli, membeli dan terpaksa gitu ya, membeli dan terpaksa. Jadi si si muslim fi eh si muslim ilai itu dia itu kan yang dipeseni untuk membeli sesuatu sesuai dengan pesanannya. Pada hari hanya dia tidak membawa pesanan itu, tidak datang dengan pesanan itu, maka dipaksa oleh hakim untuk membeli. Nah, karena uangnya sudah diserahkan sama dia. Nah, itu membelinya itu dengan terpaksa itu dianggap sah karena dibenarkan dalam agama menjadi tanggungannya dia. Terus yang ketiga, Islamu man yushtarolahu nahwa mushafin au muslimin au murtadin layak dikuali. Dan disyaratkan keislaman daripada pembeli. Jika barang yang dijual berupa sesuatu yang mulia seperti Al-Quran, budak muslim, ataupun seorang yang murtad, budak murtad itu, budak murtad, layak tek yang tidak otomatis dapat dimerdekakan dengan terjadinya transaksi itu. Nah, jadi kalau semua apa? Orang mau jual Al-Quran, siapa mau beli? Lihat dulu. Kalau orang kafir nggak boleh. Karena apa? Akan menyebabkan nanti Al-Quran itu akan dihinakannya. Nah, itu maksudnya. Sehingga disyaratkan dalam hal ini tambahan syarat yaitu kalau seumpama yang dibaca yang di, yang dijual itu ada sesuatu yang mulia dalam agama menjadi simbol-simbol agama, maka tidak diperbolehkan dijual kecuali kepada orang-orang yang muslim. Nah, seperti apa juga Buddha, kalau Buddha muslim dijual kepada orang kafir, akhirnya kan dihinakan, dicegah, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, dan sebagainya. gitu. Oleh karenanya, seorang muslim tidak boleh menjual budaknya kepada seorang kafir. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Gitu. Kecuali kalau seumama secara otomatis akan merdeka anak itu. Kapan? Kalau seseorang beli, beli budak, otomatis merdeka. Nah, seperti ini. Orang tua beli anak. Anak beli orang tua. Begitu terjadi transaksi dan sah transaksinya langsung otomatis merdeka. Tanpa perlu diucapkan e, pemerdekaannya lagi. Nggak perlu. Gitu. Nah, karena memang nggak boleh seorang orang tua punya anak berupa budak atau anak berupa, mempunyai orang tua berupa Budak nggak boleh. Jadi sehingga kalau dia itu pemiliknya, begitu dia itu telah memilikinya, langsung lepas. Emang. Nah, jadi kalau seperti itu nggak apa-apa, walaupun dia orang kafir. Karena apa? Dia akan merdeka. Gaulu nahu musafin ay makutiba fihi Qur'anun. Jadi semua yang ditulis Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Jadi baju juga ada tulisannya. Makanya kan nggak selayaknya, nggak seharusnya yang namanya baju itu kemudian ada tulisan, tulisan Al-Qur'an apalagi bahkan huruf Arab saja jangan ya gitu apalagi tulisan Al-Qur'an sawaun kana lidirasa wadiha baik untuk pembelajaran ataupun untuk yang lainnya begitu pula wa kutubul hadis kita kitab hadis an-nabawiyah wa kutubul ulum asy-syar'iyyah begitu pula kita kitab ilmu lainnya yang syariah seperti kitab fikih kitab apalagi tafsir kitab tauhid apanya ah, semua kitab-kitab ilmu agama itu hukumnya nggak boleh dijual kepada orang kafir. Fala budda yakuna mushtara lahu dzalika musliman. Jadi kenapa dikatakan mushtara lahu? Karena nggak harus yang membeli, bisa jadi yang dibeli. Yang membeli siapa? Orang kafir. Tapi bukan untuk dia, untuk orang muslim, nggak apa-apa. Nah, gitu lah. Itu maksudnya. Jadi nggak harus, ah, makanya kan mushtara lahu. Siapa yang membeli? Yang beli dia, dia orang kafir, ah nggak boleh. Tapi kalau dia cuma sebagai pesuruh untuk membeli untuk orang muslim, yang menyuruh itu orang muslim, sesungguhnya yang membeli itu orang muslim nggak apa-apa. Gal abdun muslimun. Wa muslimun ya. Ay abdun muslimun fala Buddha min islami man ishtara lahu abdun muslimun lianna tamalukal kafir muslim fi izlalun lahu ah, ini karena kalau kita menjual budak kepada seorang kafir maka akan menghina menyebabkan dia itu terhina nanti. Illa idza kana yatiku kecuali kalau seumpama dengan cara menjualnya itu langsung akan terbebaskan dia secara otomatis. Yaitu kalau seumpama orang tua yang membelinya yang masih kafir atau anak yang membelinya yang masih kafir. Fa'inahu hmm, fa innahu yasihu bai'u maka dihukumi sah jual belinya karena nanti dia akan bebas. Terus qaulu au murtadun atau budak yang murtad nggak boleh jual kepada orang kafir. Kenapa? Seorang Buddha yang murtad itu harusnya, jadi kita kembalikan lagi ke dalam agama Islam. Yang dibiarkan itu dalam kemurtatannya. Kalau dia itu dijual kepada orang kafir, tambah jadi kemurtatannya. Itulah, itu maksudnya. Makanya kan e, dilarang, nggak boleh kita itu menjual budak yang murtad kepada orang kafir. Falaysi ubay'u li kafirin li baqa'i qatil islami bihi. Maka tidak boleh yang namanya budak murtad itu dijual kepada orang kafir. Fala budda yakuna mushtara lahu musliman li'annal al-murtadda mutalabun biruju' ilal Islam karena seorang yang mur, budak yang murtad itu tetap dituntut untuk kembali kepada Islam. Terus yang keempat ada muhirabati man yushtara lahu iddatu harbin. Kalau yang mau dijual itu adalah alat-alat peperangan, maka disyaratkan yang membeli itu bukan kafir harbi, kalau yang memberi itu kafir harbi yang boleh kita perangi, nggak boleh. Jadi kau menjual senjata kepada orang kafir, boleh tidak? Boleh. Asalkan tidak ada peperangan. Asalkan dia itu bukan digunakan untuk memerangi kita. Nah, gitu. Jadi kalau kita itu membuat uh, sebuah tank mau dijual ke Amerika, nggak boleh. Nah, tapi yang terjadi kan bukan seperti itu, sebaliknya. Kita negara muslim yang beli dari negara kafir gitu. Nah, tapi kalau yang kita yang menjualnya dulu itu seperti itu. Jadi senjata-senjata yang hebat itu milik kaum muslimin. Sekarang kebalikannya, kaum muslimin karena tidak mau mengembangkan wawasannya, nah jadilah kita itu e, berada di bawah mereka dari segi keilmuan gitu. Dan jangan sampai kita katakan bahwasanya e, keilmuan yang semacam ini adalah khusus bagi mereka, teknologi khusus bagi mereka. Kita tidak boleh masuk dalam teknologi, siapa bilang? Nah, kenapa? Nabi SAW diperintahkan Allah Ta'ala untuk berdoa, Rabbi zidni ilman. Disebutkan situ ilmu apa? Ilmu syariah? Atau ilmu yang lainnya nggak disebutkan. Ilmu apa saja. Kita diperintahkan untuk istiziadah. Untuk supaya kita itu ber, menambah gitu Untuk e, menambah nilai keilmuan kita gitu loh. Dalam ilmu apa saja gitu. Ilmu dokteran, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu antropologi, ilmu apa saja Nah, gitu. Jadi jangan biarkan ilmu-ilmu itu diambil oleh mereka. Sedangkan kalaupun kita itu belajar kepada mereka, yang mereka berikan kepada kita itu kan yang sudah basi-basi gitu Nah, oleh karenanya kita ke depan harus e, bercita-cita mempunyai anak yang dapat mengembangkan keilmuan Islam. Fem. Jadi menjadi seorang ibu daripada anak-anak penemu atau pencipta sesuatu gitu loh. Karena otak kita dan otak mereka sama. Nah, cuma mereka itu memang e, bangga dan merasa sombong dengan teknologi yang mereka ciptakan itu. Sedangkan kita kaum muslimin sebagai pengkonsumsi saja gitu. Nah, jadi semoga nanti akan datang berubah itu semuanya ya. Dan, itu tidak mustahil gitu. Yang penting kita jangan sampai merasa bahwasanya ilmu yang semacam itu bukan ilmu kita, enggak, ilmu kita juga. Karena yang punya manusia siapa? Yang ngasih otak manusia siapa? Ya sama saja tetap. Allah Allah siapa? Bukan Allah mereka, Allah kita. Nah gitu. Jadi kalau sama kita mau bermasalahkan seperti itu, bumi bumi yang mereka pijak bumi siapa? <laughs> bumi Allah. Allahnya mereka punya Allah, Allahnya kita. Hmm, karena Allah yang mereka punya itu nggak seperti Allahnya kita. Allah Allahan yang mereka itu. Nah, kalau kita kan Allah sungguhan gitu. Nah, itu loh maksudnya. Nah, jadi artinya jadi yang berhak untuk mempunyai ilmu-ilmu yang semacam itu kita. Pertama yang buat listrik siapa? Muslim. Pertama yang buat AC Muslim. Nah, nanti ke depan itu harus seperti itu gitu. Jadi jangan dibiarkan. Nah, kita ini kan terlalu pasrah orangnya. Apalagi ibu-ibu ya, yang penting bisa pekerja bisa makan, bisa ini udah cukup. Nah, itu terlalu rendah gitu, semangatnya itu rendah. Nah, jadi padahal dia tahu bahwasanya kehidupan itu cuma sekali. Gunakan kesempatan sekali itu untuk menjadikan anak-anak itu luar biasa, jangan biasa-biasa. Jadi jadikan mereka itu luar biasa. Gimana caranya? Nah, kalau nggak didorong e, dan didukung oleh orang tua ya nggak bakalan bisa. Harus didorong. Nah, Imam Ghazali itu kan sesuatu yang banggakan. Ibn Sina sesuatu yang banggakan. Nah, walaupun seperti Imam Ghazali, Ibn Sina itu kan bukan orang Arab. Nah, bukan orang Arab, tapi ajam dia. Imam Ahmad bin Hambal, ajam, bukan orang Arab. dia. Imam Bukhari, Arab, bukan orang Arab. Gitu. <laughs> ya artinya apa? Walaupun dia sesama muslim, muslim sama kita, tapi dia bukan orang Arab. Padahal syariat kan jatuhnya ke orang Arab. Nah, ya. jadi ada ada eh, penemu-penemu, pencipta-pencipta ilmu yang yang dari kalangan Arab siapa? Bin Rushdi ya. Bin Rushd pencipta filsafat tuh. Siapa lagi? al Jabar, pencipta penemu nol tuh. Ah, jadi kenapa ini sebabnya kenapa semuanya itu? Sebabnya itu karena tidak ada greget. Nggak ada apa semangat, motivasi untuk membuat sesuatu yang berbeda itu nggak ada. Gitu. Walaupun di kalangan Arab sendiri gitu. Nah, sekarang kalau di Arab kan gitu, bangganya sama mereka, orang barat. Ah, bahkan kalau semua nggak bisa bahasa Inggris seakan-akan tertinggal. Jadi nggak bangga dengan bahasa Arabnya. Kita bangga dengan bahasa Arab. Tapi kita orang ajam. Gitu. Kemudian <clears throat> Kabai itu ayuratin harbiyah ausilahin likufari harbiyin. Seperti kita menjual pesawat tempur. Toiro harbiyah itu pesawat tempur. Ausila atau senjata. Pistol atau laras panjang dan sebagainya kepada kufar harbi nggak boleh. Wa bayu halu kufar dimiin pasti, Tapi kalau dijual kepada kafir dimi nggak apa-apa. Nah, kafir dimi nggak ada peperangan di antara kita. Nah, kemudian hukum bayi lama. Gimana hukum daripada jual beli yang dilakukan oleh seorang yang buta? Gal, la yajuzu bayahu wa syirahu lil lil muayyani bi nafsihi. Fa yuwakilu fi dzalika wa fi qabdi wal ikbad bi hilafi ma fi dhimmah kasalam wa lahu an yu'ajjira nafsahu li'annahu la yajhaluha. Jadi kalau seumpama jual beli untuk dirinya dengan jual beli ain langsung, ini kita berapa? Ini kitab harganya 10 ribu, ya sudah saya beli. Nggak boleh kalau orang buta. Karena bisa jadi tertipu dia gitu. Fayuakilu fidalika, maka hendaknya dia itu mewakilkan. Baik dalam menerima barang maupun dalam menyerahkan barang. Nah, lain halnya kalau seumpama menjadi tanggungannya pesanan. Aku pesan kepada kamu fem, e, barang yang sifatnya begini, begini, begini misalnya. Ah, itu nggak apa-apa. Karena kalau cuma pesan dan mensifatkan kan bisa dia nggak lihat sendiri gitu. nanti tinggal dilihatkan sama orang yang tahu. Betul nggak? Kalau betul ya udah sana kalau nggak betul berarti bisa Gitu. Kemudian suratul maghut alim. Itu berkaitan dengan jual beli ya. Ikbat menyerahkan. Eh, menerima al ikbat menyerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain. Gal ma'alifu rahimahullah ta'ala nafa'na nabihi wa bi'ulum fitarin amin. Saya kemana kemarin? Wa alamatu. Hah? Sudah kan yang ini sudah? Belum. Saya kemana? Alasbab. Iya. lah sebabnya. Al-asbab hahuna ibaratun amma yatawassalu bihi imma amma yatawassalu bihi ila ghardin mimma yunalu fid dunya. Asbab di sini maksudnya kan ada magam asbab, magam tajrid. Magam asbab di sini adalah berkencimpung. Faham? Amma yatawassalu bihi yang menjadi sebab dengan sesuatu itu mendapatkan tujuannya dari urusan-urusan yang yang bisa dihasilkan minat dunia dari urusan dunia itu gitu loh. Wa tajrid sedangkan tajrid sebaliknya ibaratun suatu ibarat an adami tasyaghulihi bitilkal asbab ad-dunyawiyah. Sama sekali dia tidak mau menyibukkan diri dengan urusan-urusan duniawi, tapi urusan makan minumnya diserahkan pada Allah. Kalau Allah ngasih makan, ya nggak dikasih makan ya sudah, lima gitu dong. Itu tajrid. Nah, ada dua makom, makom asbab, ada makom tajrid. Faman aqamahul haqqu ta'ala fil asbab, barang siapa yang oleh Allah SWT diletakkan posisinya dalam posisi asbab, seperti kita semuanya ini kan masih asbab. Artinya kita tidak pasrah penuh. Kalau kita mau makan ya kita harus kerja. Kita harus jual beli supaya kita dapat uang dan bisa makan. Nah, itu asbab berarti. Waradahu al-khuruj minha. Kemudian orang seperti kita ini tiba-tiba udah saya mau putuskan mau berpindah ke maghrib tajrid. Nah, gimana hukumnya? Katanya. Fadzalika min syawatil khafiyah. Ini termasuk daripada syahwanya yang tersembunyi itu kita. Gitu. Bukan dari Allah itu. Bukan dari bukan dari e, lubuk hatinya, tapi itu dari sifat yang tidak baik. Wa innama kanat minasyahwali adami wuqu'ihi ma'muradillahi ta'ala bihi wa iradatuhu huwa khilafu Kenapa dikatakan dari syahwat? Karena dia tidak berusaha untuk melazimi suatu makom yang memang Allah mau di situ gitu. Ngerti gak? Jadi begini, makom asbab ini adalah makom yang asal. Makom asbab ini adalah makom yang asal. Asal mulanya setiap orang itu asbab. Dan tidak boleh seorang manusia berpindah kepada makom tajrid kecuali kalau seumpama nanti ada keadaan-keadaan tertentu gitu loh. Ngerti nggak? Jadi jangan dari dirinya sendiri enggak. Nanti ada makom-makom tertentu yang akan menjadikannya nanti berubah menjadi berpindah kepada makom tajrid ah anak pengen jadi wali, anak mulai sekarang mau tajrid aja. Nah, salah kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Kewalahan dia. Nah, jadi orang kalau sudah makom, masuk ke makom tajrid dengan kehendak Allah, maka dia itu tidak akan mendapatkan kesulitan. Seperti yang terjadi kepada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu kan di rumahnya itu yang mengatur rumahnya semuanya pada waktu itu dia nggak punya istri yang mengatur siapa saudara perempuannya yang masakan makannya yang bersihkan rumahnya dan sebagainya Akhirnya suatu waktu, seperti biasanya, dia menunggu makan yang disediakan oleh adiknya itu. nggak datang-datang, terlambat datangnya. Akhirnya dia sumpek karenanya. Sumpek, baru kemudian ter, ter apa, e, tergugah hatinya untuk orang sepertiku. Kemudian aku sumpek gara-gara dunia itu. Terlambat makan, terlambat orang yang bersihkan rumahku. Nah, langsung dia mengatakan mulai sekarang aku tidak akan bergantung pada saudara. Nah, ini loh. Maghrib tajwid itu datang sendiri. Jangan anak pengen pindah gimana menurut antum saat anak pengen pindah maghrib tajwid. Ah, enggak usah, enggak bisa dimusyawarahkan masalah ini. Hem, maghrib tajwid itu adalah makom yang datang sendiri nanti Allah yang menggerakkan gitu. Nah, makanya kan di dalam di dalam Zubat sebutkan walhakku antam kusta haitsu nazata nazalak hatta yakunallahu Allahu anhu nagolak. Nah, jadi yang baik itu, kalau ditanyakan, mana yang lebih baik? Makom asbabkah? Atau makam tajrid? Nah, sekarang kamu dalam posisi apa? Makom asbab, itu yang terbaik buat kamu. Nah, kalau seumpama kita sekarang sudah di makam tajrid, ya sudah itu yang terbaik bagi kamu. Nah, jadi jangan berusaha untuk merubah, jangan berusaha untuk berpindah, kecuali apa? Kecuali dia ada sendiri, gitu loh. Jadi ada keadaan sendiri yang menyebabkan dia itu akhirnya makam tajrid. Maksudnya. seperti tadi, Mas Basri itu. Jadi setelah dia itu tergantung dan dia merasa hina karena tergantung kepada adiknya dalam urusan e, penyediaan makan itu, akhirnya apa ya? Masuk magam tajrid. Nah, setelah masuk magam tajrid, adiknya merasa bersalah. Fem, maka dia datang minta maaf. Nah, dia mengatakan enggak, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Dia, ini ini ini emang emang menjadi keinginanku biar aku tidak terbiasa tergantung pada orang. Nah, sehingga apa? Karena sudah dilarang seperti oleh kakaknya, udah dia nggak datang lagi. Tapi dia masih kepikiran. Beberapa minggu dia lihat ke dalam rapi, bersih, makanan siap di tempatnya. Akhirnya bah, datang lagi seperti itu juga rapi, bersih. Siapa? Enggak ada orang di situ. Nah, akhirnya ditanya kakaknya itu. Maka kemudian dia menjawab, ketika aku membutuhkan dunia, ya kan? Maka dunia itu memperbudak aku. Tapi ketika aku tidak butuh pada dunia, dunia itu yang menjadi budak untukku. Nah, gitu Artinya apa? Kemudian dunia itu berbentuk menjelma seperti seorang wanita yang setiap waktu berbakti kepada Sayyidina Hasan Basri. Nah, itu lah magom tajrid. Ah, ngerti nggak? Nah, itu magam tajrid. Nah, tapi jangan, wah anak pengen lah seperti itu, coba-coba. Ah, enggak bisa coba-coba. Magam tajrid itu enggak bisa dicoba-coba. Magam tajrid itu adalah suatu magam yang Allah sendiri pilihkan untuk kita yang terbaik. Ya. Gal, wa inna makanat min wa li adami wuqu'ihim ma ah, muradillahi ta'ala wa iradatuhu wa hilafadhalik Sedangkan inanya dia itu adalah tidak seperti diinginkan Allah. Nah, bagaimana caranya? Kita itu membedakan antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Nah, ayo coba. Gimana caranya? Nah, semuanya itu kita ada ilmunya. Semua itu ada ilmunya. Faham? Nah, jadi caranya adalah kalau keinginan itu tidak berbenturan dengan syariah, yang kedua tidak ada pilihan lain kecuali seperti itu. Itu pilihan Allah. Nah, gitu ya. Seperti masa pasti tadi, nggak ada pilihan lain. Kecuali harus berpindah kepada mogok mutajrid. Daripada aku sampai hina gara-gara itu, sampai aku tunduk pada dunia, ah, itulah saatnya. Itu pilihan Allah SWT. Dan begitu pula, termasuk daripada pilihan Allah kalau kita mendasari pilihan tersebut dengan cara yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya apa? Setelah kita melaksanakan sholat istikharah ah, itu. Ah. Jadi istikharah itu masih magam asbab. Bukan magam tajrid gitu. Jadi orang kalau sudah sampai ke magam tajrid itu makom yang sangat luar biasa. Orang nggak ada yang masuk ke magam tajrid kecuali seorang itu adalah seorang wali Allah gitu loh. Ngerti nggak? Kalau magam asbab bisa jadi wali bisa jadi enggak. Tapi kalau magam tajrid sudah pasti wali Allah gitu loh. Nah, jadi jangan jangan sok-sokan pakai pakai mau masuk magam tajrid ya gitu loh. Kemudian wa inna ma kanat khufyatan li'annahu lam yaski bizalika nailu haddin ajil. Kenapa dikatakan itu termasuk keinginan syahwat tapi samar? Kenapa dikatakan syahwat samar? Nah, karena kalau syahwat itu kan sesuatu yang tampak. Ini enggak tampak. Enggak ada keinginan ah supaya jadi wali, supaya jadi ini enggak ada. Ah, cuma dia itu memaksakan diri untuk merubah sendiri tanpa ada keadaan yang e, mendesak. ah, itu namanya karena hawa nafsu gitu loh. Ah, biasanya syahwat itu kan tampak. Pengen tidur, tidur kan kelihatan. Pengen makan, makan kan kelihatan. Nah, ah, ini enggak. Dia enggak ada niatan seperti itu. Makanya dikatakan khufiyah. Gitu. Itu keinginan syahwat yang khufiyah itu namanya. Gitu. Kemudian, lian Liannahu lam yasi bizalika naila haddin ajil. Jadi kenapa dia itu mau tajrid? Karena mau dapat dunia, enggak ada dunianya. Mana dunianya? Malah dia itu ingin tajrid kok, gitu. Mengosongkan diri pada dunia, nah, gitu. Nah, jadi keinginan hawa nafsu tapi khufiyah, gitu. Wa inna ma qasada bidzalika tagarrub ila Allah taala bikaunihi ala halin hiya a'la bizamihi. Nah, maksudnya dia itu masuk ke makam tajrid itu adalah dia ingin lebih dekat lagi pada Allah dengan makam tersebut. Nah, kenapa? Karena makam tajrid itu adalah makam di atasnya makam asbab. Nah, tapi karena tidak mendesak dan bukan Allah yang memilihkan untuknya, salah. Itu termasuk awal nafsu itu. Lakin apa? Fatahu al-adab ya. Lakin fatahu al-adab bi adam wuqufihi ma'a muradillahi ta'ala min iqamatihi iyahu fima aqamahu fihi. Tapi dengan cara seperti itu, dia itu sudah melanggar sopan santun kepada Allah Ta'ala. Karena harusnya kalau kita, mazhab sufi ya yang benar, adalah kita tidak mau melawan. Jangan lawan. Nah, kamu belum sampai saatnya. Terus nggak mau kerja. Kan banyak orang sekarang ini. Fem, Jadi belum waktunya masuk ke magumul tajrid, nggak mau kerja. Terus ah, keluarganya mau makan apa? Kan kewajiban itu. Jadi mencari nafkah itu hukumnya wajib, bukan tidak wajib. Wajib menyediakan untuk keluarganya. Ah, bahkan Nabi SAW mengancam setiap orang yang melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga. Kafa bil mar'i isman an yudayyi aman ya'ul. Cukup seseorang itu dicap sebagai seorang yang pendosa kalau dia itu melantarkan, menelantarkan mereka-mereka yang wajib tanggungnya dinafkahi. Paham ya? Jadi sebisanya dia terserah dia mau kerja apa, terserah yang penting hasilkan uang gitu loh. Nah, jadi itu itu kewajiban daripada seorang laki-laki. Nah, jangan malah uh, eh, malas kerja, paham? Bosan kerja. Anak mau magom tajrid saja. Siapa yang suruh? Emang kamu walitah gitu. Nah, gitu. Jadi Lihat dulu. Jadi orang magam tadi itu magam yang tinggi. Magam nabi, magam nubuah gitu. Nah, jadi nggak usahlah kita berusaha untuk masuk ke sana kecuali nanti ada suatu waktunya tersendiri itu ada gitu. Nah, kan banyak hal yang seperti itu terjadi kepada kita tanpa disadari. Nah, seperti apa? Ayo coba, apa yang pernah kita lakukan? Apa yang pernah kita alami? Daripada sesuatu yang menjadi keinginan Allah tanpa kita sadari, langsung kita masuk ke situ. Ayo coba. Nah, Sering kan, kadang-kadang kita itu nggak mau bangun malam. Tidur. Jadi kita bangun. Pas, ah pengen ah, sholat malam. Bangun. Padahal nggak kebiasaannya bangun malam itu Lalu dia bangun malam. Lalu dia minta pada Allah Ta'ala. Ah, itu bagus. Yang nggak begitu bagus. Nah, faham? Walaupun yang semacam itu harus di dilawan, ditelaatih gitu loh. Jadi harus lawan dulu untuk mengendalikan hawa nafsunya supaya terbiasa dengan yang semacam itu. Tapi kalau ini berkaitan dengan makan. Kalau nggak makan gimana manusia? Kan mati. Nah, jadi ini masalah masalah yang bahaya bukan masalah-masalah kecil ini. Ini masalah keimanan, masalah ketakwaan. Antar nah, kalau semua ya aku kok nggak makan-makan nggak ada ngasih makan juga sampai tiga hari. Nah, berarti Allah nggak bener dong. Nah, tuh. Akhirnya jadi menyimpang. Nah, gitu loh. Nah, jadi jangan coba-coba masuk ke maghrib tajwid kecuali setelah Allah sendiri yang menentukan kita masuk ke dalamnya. Nah, katanya, waktu taliu ila kami rafi'in la yaliku bihi fil wagat. Nah, dan dia itu dianggap kurang ajar kepada Allah Ta'ala karena dia itu berusaha untuk naik kepada magom yang lebih tinggi tapi dia itu tidak berhak untuk mendapatkannya. Karena pada waktu itu belum belum apa belum siap. Wa idhamatihi yahu fil asbab an yadu malahu dzalik. Paham? Ah, sedangkan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia dalam posisi asbab itu karena apa selama ini dia masih di situ jangan dilawan ah, gitu jangan dilawan ah, gitu wa intasululahu samratuhu wa natijatuhu paham walaupun dia itu mendapatkan dengan cara asbab itu buahnya dan nilainya wa zalika bi an yajida inda tasyaghuli bil asbab salamatan fi dinihi wa qata'na Eh, litom litom wakot an litom ihi an gairihi, ah, wa husna niyatin rahimin au ainat au i'anati faqirin ma'dimin ila gairi dzalika min fawaidil mali al mutaghalliqah al muta'alliqah bidin ah, dan yang demikian itu Faham? Tetap hukumnya berarti dia itu masih diinginkan dalam makom asbab karena selama dia itu masih mencarinya dengan cara yang baik. Kemudian mencarinya dengan niat supaya dia itu tidak menjadi orang tamak. Mencarinya dengan niat supaya bisa membantu silaturahmi. Mencarinya dengan niat supaya membantu orang fakir yang tidak punya. Mencarinya dengan niat niat yang baik yang semuanya itu berkaitan dengan agama. Nah, itu berarti Allah Taala berganda kamu di situ. Nah, makanya di sini kamu harus bisa membedakan Allah SWT itu telah memberikan setiap hambanya modal-modal sesuai dengan porsinya. Allah adil dan sama. fem Jadi artinya apa? Bukan ini lebih lebih banyak, lebih besar kesempatan untuk dapat ridha Allah, yang ini enggak, enggak sama semuanya. Walaupun dia, dia punya. Nanti enggak? Walaupun dia tidak punya seperti yang lainnya itu. Nah, misalnya apa? Orang kaya mau berdakwah, jangan dakwah, pakai uang aja. Repot banget orang kaya mau berdakwah gitu. Seperti sekarang itu yang mereka yang khuruj, yang keluar untuk dakwah. Nah, yang keluar untuk dakwah itu siapa? Yang keluar untuk dakwah itu bukan semua umatnya Nabi. Yang keluar untuk dakwah itu hendaknya mereka yang punya ilmu. Yang mendasari dakwahnya dengan ilmu. Tapi kalau tidak mendasari dakwahnya dengan ilmu, maka apa jadinya nanti umat ini? Hmm, oleh karenanya jadi masing-masing harus berdakwah, tapi sesuai dengan porsi yang Allah berikan kepadanya yang bisa dakwah dengan lisan, dengan lisan, dengan tulisan, dengan tulisan, dengan harta, dengan harta, dengan jabatan, dengan jabatan. Apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Nah, jadi nggak usah dipaksakan yang kaya mau ikut huruf juga. Nah, terus sampai cari kekayaan. Emang kita nggak butuh harta apa? Nah, kalau semua kita e, sebagai orang yang e, alim atau ustadz atau dai disuruh untuk cari harta, maka terbengkalai ini pelajaran. Nah, gitu. Jadi harus sama-sama harus uh, mempunyai jiwa insaf. Apa insaf itu? Profesional. Jadi guru, ya udah, jadi guru aja. Yang bisnismen, ya udah, jadi bisnismen aja. Jangan dicampur aduk. Karena apa? Ingin meraih kemuliaan yang lain, pengen merasakan yang lain. Makanya kan Nabi SAW bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'a." Jadi kalau sudah sesuatu itu diberikan kepada orang yang bukan bidangnya, tunggulah saatnya. Saat apa? Saat kehancurannya gitu. Wa man aqama laku ta'ala fi tajrid. Ah ini sebaliknya, tapi ini jarang ya. Jarang. Artinya apa? Jangan pakai diletakkan dalam hati, lewat aja sudah gitu lah. Jadi supaya enggak berkhayal kamu gitu. Jadi barang siapa yang Allah taala letakkan dalam posisi tajrid, radahu wal khuruj minhu ilal asbab, lalu dia itu ingin keluar, memaksakan diri untuk asbab. Ah, fadzalika inhitatu himmatihi wa su'i adabi. ini lebih parah dari yang pertama tadi. Sudah bagus-bagus di makom tajrid eh malah turun makomnya. Nah, itu katanya dia. Wa kana waqifan syahwatihi al apa itu? Al jaliyah. Nah, maka yang semacam itu berarti mengikuti keinginan hawa nafsunya, syahwatnya itu. Liada tajrid magamun rafi. Karena tajrid itu adalah makom yang sangat tinggi. al hakku yang Allah Ta'ala berlakukan fihi di dalamnya khawasa ibadihi hanya mereka-mereka hamba-hambanya yang khusus minal muwahidin wal arifin daripada mereka yang mengesakannya tentunya wal arifin dan mereka yang mengetahui dengan zat Allah swt Artinya apa? Yang diangkat diletakkan dalam makom tajrid hanyalah mereka yang menjadi wali-walinya Allah gitu loh. Sedangkan yang diletakkan dalam makom asbab bisa jadi wali, bisa jadi enggak. Tapi kalau tajrid itu pasti wali gitu loh. Nah, jadi jangan sudah di makom tajrid kemudian dia mau turun karena kitab ini juga sebuah eh, apa namanya? regulasi atau sebuah eh, pondasi bagi mereka juga para aulia juga. Ini yang baca para aulia juga gitu loh. Nah, tapi kita yang semacam ini jangan baca ini bukan untuk kita ini lewat aja gitu loh. Faham? Jangan jangan sampai oh iya sekarang kan kita makom tajwid ya. Nah, berarti nah, jauh-jauh <laughs> dari kita gitu loh. Makom tajwid itu sama sekali nggak pakai nggak pakai nemuin tamu, nggak ada amplop-amplop itu nggak ada semuanya itu. Nah, gitu loh. Faham? Jadi nggak ada dia itu merasa berhak untuk mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu karena sesuatu nggak ada itu semuanya semua pasrah pada Allah Nah, itu magam tajrid. Jadi nggak ada kosongkan hatinya sama sekali dari urusan dunia. Nah, itu magam tajrid itu. Gitu. Kemudian wa waman aqama ah, itu. Lianna tajrid maqamun rafi'un aqama al-haqqu ta'ala fihi khawasa ibadihi minal muwahhidin wal 'arifin. Fa idza qama haqqu ta'ala maqama al-khawas faliman hatu an rutbatihim ila manazili ahli al-intiqas. Kalau sudah Allah letakkan di tempat yang tinggi, kenapa kau mau turun? Nah, gitu. Nah, makanya kan yang semacam kita ini nggak ada duanya. Paham? Kita ini adalah manusia-manusia yang paling nikmat. Kenapa demikian? Karena kita ini tugasnya sebagai tugasnya Nabi. Itu apa? Pendakwah, pengajar. Kalaupun kita tugasnya bukan seperti itu, suami kita tugasnya sebagai pendakwah, ustadz. Nah, itu ustadz itu nggak ada duanya. Iya sekarang. Nah, banyak yang menggerutu istrinya dan sebagainya karena e, serba pas-pasan, tapi nanti di akhirat kamu akan bangga. Bahkan yang namanya dunia itu nggak dipandang sama sekali dan cukup sebetulnya ya untuk kita e, benar-benar memastikan bahwasannya yang dimiliki suami itu luar biasa itu suatu kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan apapun di dunia ini gitu loh. Nah, karena apa? Nanti kamu kita akan merasakannya. Kenapa sekarang kita tidak merasakannya? Karena kita tidak tahu. Makanya kan Abu Yahya Habib Zain semalam bilang kalau seumpama nanti di akhirat kita tahu sudah bagaimana pahala daripada sabar menghadapi wali murid yang nggak bayar-bayar. Ya. Maka mungkin pada waktu itu Habib Zain akan merasa, wah coba nggak bayar sama sekali lebih baik. Akan nah, lebih, lebih tinggi pahalanya. Lebih besar pahalanya. Nah, tapi itu semua belum ditampakkan, nanti ditampakkan. Nah, oleh karenanya, jadi kalian yang mempunyai e, seorang suami berupa ustadz bersyukur. Kenapa? Karena nanti suami kalian itu atau anak kalian atau cucu kalian atau orang tua kalian yang ustadz-ustadz itu akan dalam satu rombongan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seumpama iya Ustaz tapi keadaannya terbatas. Terbatasan mana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo nah, coba. Kalau merasa keadaannya terbatas Ustaz. Oh, terbatasan mana sama Nabi Muhammad? Ayo nah, iya, jawab. Terbatasan mana? Hah? Nah, Nabi Muhammad itu rumahnya itu 4,3. 4 kali 3. Kamu berapa? Nabi Muhammad itu atapnya kalau diangkat itu pas kena tangannya. Tergapai. Dari saking rendahnya. Kamu berapa? Nabi Muhammad gak ada TV-nya. Kamu ada TV-nya. <laughs> kan Nabi Muhammad nggak pernah nyimpan tuh besok, nggak pernah. Kamu mesti nyimpan. Nah, berarti kan kamu lebih sejahtera daripada Nabi Muhammad. <laughs> nah, jadi urusan dunia itu jangan dibingungkan. Yang ada dinikmati, yang nggak ada berusaha kita dapatkan. Tapi dengan keyakinan bahwasanya Allah Taala itu sudah memberikan itu, nggak bakal lepas, nggak bakal kemana-mana. Jadi enak, tenang, nggak ada. Wah itu kayaknya jualan aneh dijual tuh. Oh, kayaknya ini, wah, nggak usah dah. Nah, itu kan urusan kita di antara kita kan. Nah, alhamdulillah kita masih bisa. Dan ingat ya, bahasanya jual-jualan seperti yang kalian jual di pondok ya, itu merupakan keberkahan yang didapatkan. Nah, itu berkah itu, berkah. Nah, jadi yang namanya harta berkah itu adalah harta yang kita cari dengan cara yang halal walaupun sedikit, nah, tapi membantu suami dan sebagainya itu luar biasa itu. Nanti, Pem, kamu akan bangga kenapa? Eh, suamiku kok bersama rombongannya Nabi ya. Nah, yang lainnya enggak orang kaya-kaya itu enggak, enggak ada jauh itu mereka semuanya. Nah, fem, nah, nanti suaminya enggak jelek lagi, ganteng semuanya nanti gitu ya. Jadi enggak perlu lihat ya suamiku kok jelek itu ganteng gitu. Enggak ada nanti suaminya pas gendut ya, suaminya kurus, suaminya bopeng dan sebagainya enggak ada. Ganteng semuanya. Tinggi semuanya. Tingginya 33 meter. Lebarnya 7 meter setengah. Tuh, kekuatannya 40 laki-laki. Ah. Hebat ah. Ah. <laughs> Nanti, Hmm. Kalau ah, jadi kalau di di di, di sini kalau saya ditanyakan loh, perempuannya punya kekuatan begitu juga nggak? Ah gitu. Ya nggak bisa di di apa dicerna seperti itu karena kan bidadari banyak gitu loh. Paham? Ah, Nggak bakalan sempat dipikirkan. Enggak, ntar nggak dihawil dong. Ntar kita cuma kerjanya rujakan aja dong gitu. <laughs> nggak ada semacam itu. Karena apa? Yang namanya surga dari A sampai Z semuanya nikmat. Emang kenikmatan di dunia itu cuma satu macam? Kenikmatan satu macam tah? Loh. <laughs> Kenikmatan di dunia itu satu macam tah? Satu macam tah? Ya banyak macamnya. Coba lihat, waktu kamu buang air, nikmat nggak? Nikmat. eh, nikmat. Waktu mandi nikmat gak? Nikmat. Waktu berenang nikmat gak? Nikmat. Waktu bersih-bersih dan sebagainya nikmat gak? Ada kenikmatan, kepuasan kan? Ah, jadi nikmat itu banyak. Jangan sampai kamu itu katakan, dua. nanti kalau suamama suamiku bersama bidadari, entar ya, aku sama siapa?" Gitu. Enggak <laughs> bakal terpikirkan seperti itu lagi. Enggak bakalan ya. Jadi semuanya nikmat dan lebih-lebih nikmatnya setiap hari Jum Jumat. Karena setiap hari Jumat itu semua di antara kita akan melihat Allah SWT. Nah, nah, itu adalah kenikmatan yang tidak ada duanya. Semua kenikmatan yang kita rasakan di surga, itu enggak ada duanya. Makanya kan baca Yasin. Baca tafsirnya. Jangan cuma baca Yasin. Apa katanya dalam Yasin sebutkan apa? Ayo, Yasin apa? Sebutkan masalah eh, surga. Enggak pernah dibayangkan, enggak pernah direnungkan ya kayak gini jadinya. Tanya enggak ngerti gitu. Alal araiki Muttaqiun. Apa araik? Apa araik? Eh, coba. Yang ngejar tafsir. <laughs> Arika itu adalah fem. Kasur yang ada ranjangnya. Yang terbuat dari sutra. Dan nggak pakai eh, apa namanya itu? Kalau kita tiduri pas apa? Enggak yang itu harus dibetulin. Setiap hari betulin. Kusut. nggak ada kusutnya. Rambut kamu nggak pernah kusut. Nah, kalau sekarang kan beda, bangun tidur flat yang depan. Nah, nanti nggak perlu seperti itu. Nah, jadi langsung kembali, mau ngeluda nggak ada ngeluda, mau ingus nggak ada ingus, mau kentut nggak perlu kentut, nggak ada, semuanya nggak ada. Jadi tambah banyak makan, tambah banyak keringat. Nggak ada yang diantara kita yang gemuk-gemuk itu nggak ada, semuanya bagus badannya gitu. Nah, faham? Nah, tapi jangan sampai katakan ah nanti kan sama bagus semua satunya badannya, iya bagus semua nanti kembali seperti asal yang terbaik. Ah, kalau begitu biarin aja saat sekarang gitu. Jangan karena orang kalau gemuk dibiarkan, nggak berusaha untuk uh, apa lebih baik, ya cepat matinya nanti akhirnya gitu loh. <laughs> nah, harus di harus walaupun gemuk, walaupun uh, apa tidak bodinya tidak bagus, tapi kan bisa berusaha olahraga, sehat badan gitu loh. Nah, jadi perempuan itu lebih rentan untuk sakit ketimbang laki-laki. Karena Kurang gerak. Nah, jadi kan kurang gerak. Nah, jadi jangan biarkan begitu ya. Ala kulihal bahwasanya nanti di surga nggak ada perasaan seperti itu. Nggak ada, semuanya nikmat. Nah, cuma bagaimana itu? Apa yang kita lakukan? Ah, itu semuanya tidak pernah dipikirkan dari orang. Makanya Nabi SAW mensifatkan mala ainun ra'at wala udhunun wala khatara ala qalbi bashar. Jadi terpikir enggak enggak? Kalau enggak percaya nanti kalau kita ketemu nanti, oh iya setiap betul ya, nanti gitu. Baik, Nanti kita bisa berselama. Sekarang nggak boleh. Nanti ada. Nah, kenapa? Karena kita itu sudah di labelnya itu sudah dipaskan. Nah, kenapa? Nggak ada nafsu kepada orang lain. Nafsu itu kepada suami saja. Sama halnya seperti sekarang ini. Kamu ketika lihat kucing nafsu nggak? Ketika lihat kucing nafsu nggak? Ah, kenapa Allah Taala tidak meletakkan nafsu kepada hewan? Nah, nanti seperti itu. Yang kita rasakan seperti itu. Sehingga apa kalau sekarang kita selama nama kucing boleh nggak? Walaupun kucing perempuan? Nah, walaupun gitu. Nah, gitu. Kenapa? Karena nggak ada itu. Nah, sedangkan kalau kita dengan laki-laki, dengan lawan jenis nggak boleh. Kenapa? Karena ada madonatu syahwah. Tapi nanti di akhirat nggak ada lagi sudah cabut itu semuanya. Bahkan kita kawin sama saudara perempuan boleh, kawin sama ponakan boleh. Yang penting yang nggak boleh itu yang nggak bakalan dikumpulkan adalah orang tua sama anak. Eh, jadi masing-masing itu sesuai dengan porsinya Allah Ta'ala letakkan. Nah, jadi semoga oleh karena itu maka hendaknya kita itu lebih mendahulukan urusan akhirat ketimbang urusan dun dunia. Gimana caranya urusan dunia pun jadikan urusan akhirat. Nah, makanya kan Ustaz bilang, Ustaz selalu katakan bahwasanya kalian itu untung betul gitu. Kita ini rugi jadi laki-laki. Kalian untung jadi perempuan gitu. Nah, kenapa? Karena kalian itu mudah mau dapatkan sesuatu. Gitu. Fem, mau dapatkan sesuatu mudah. Makanya Ustaz katakan, anak kalau jadi perempuan, sebulan jadi wali. Insya Allah, karena Ustaz suka target. Anak suka target gitu. Jadi artinya nggak bakalan saya anak katakan, anak nggak bisa nggak, nggak ada nggak bisa dalam jadwal anak. Harus bisa. Gitu. Nah, cuma kalian itu ya gitu terlalu pasrah, sehingga grafiknya itu naik turun. Malam Jumat, malam Senin naik di atas Jumatnya terprosot bos. wah, Nah, gitu. Nah, coba sabar. Tiga mah. Sabar. Biarkan orang lain mau zalimi kita. Biarkan ini, biarkan. Terus berusaha. Kenapa? Nah, mengikuti keinginan Allah. Kamu itu diinginan Allah Ta'ala seperti ini. Apa keinginan Allah? Keinginan Allah itu yang sesuai dengan syariat. Itu keinginan Allah. Kehendak Allah. Yang dilawan. Yang dilawan. Kehendaknya Allah Ta'ala kepada perempuan itu taat pada suaminya apa tidak? Nah, kenapa nggak taat? Ayo. Lah. Eh, itu yang ngomong enggak taat saat itu bukan nanti. Hawa nafsunya itu yang ngomong tuh. Paham? Nah, kalau taat ya coba buktikan. Nah, jadi ngomong dari dari sanubari hati. Nah, jadi nggak boleh taat, nggak boleh nggak taat. Harus senyum terus, harus. Paham? Jangan tidur dulu sebelum suami tidur. Ini ngorok duluan. Nah, gimana? Nah, ini enggak malah sebaliknya. Enggak, yang betul bukan begitu saat Yang betul itu adalah suami itu nggak boleh tidur kecuali istri dulu yang tidur. Nah, <laughs> salah. Yang cari hart, yang cari rezeki siapa? Yang capek siapa? Nah, suami, sedangkan dia seperti ratu di rumah, tinggal makan, tinggal tidur, tinggal ini. Nah, hendaknya jangan tidur dulu kecuali sampai suami. Kalau mama dia nggak bisa karena suaminya masih ada pekerjaan, izin dulu. Gimana suamiku? Aku tidur dulu ya. Nah, gitu. Seharusnya seperti itu, gitu loh. Nah, tapi ini semua melenceng. Kenapa? Terlalu banyak kekuatan dan dorongan hawa nafsu. Silahkan. Kalau mau tetap mau jadi seperti itu, silahkan. Faham? Ini hidup itu sebuah kepilihan. Mau jadi wali apa mau jadi wali murid, serah. Nah, mau jadi wali murid aja, ya tetap aja seperti itu gitu. Mau jadi seperti kebanyakan orang atau nunggu mau jadi orang yang dipanggang di neraka nanti. Nah, ingat kan? Sekarang bulan apa? Bulan Rajab. Nabi Muhammad SAW punya pengalaman apa? Isra Mi'raj. Nah, kebanyakan perempuan yang dilihat oleh Nabi SAW dalam e, perjalanan Mi'rajnya itu adalah perempuan-perempuan yang durhaka pada suaminya. Nah, jadi jangan sampai nanti kamu katakan, nah suamiku kan ustadz, suamiku kan ini, dia itu bisa memberikan syafaat. Nah, gitu loh. Nah, masalahnya kalau udah nggak nggak dikehendaki oleh Allah Taala nggak bakalan bisa. Sama seperti tadi makom tajid sama makom asbab tadi. Harus dengan kehendak Allah. Nah, artinya apa? Misalnya apa? Ketika di dunia disakiti. Dia disakiti, ya kan? Allah, kalau dia maafkan, Allah maafkan nggak? Nah, kalau Allah nggak maafkan, nanti di sana itu, harusnya kalau terlintas ingin memberikan syafaat, maka pasti dia akan diberikan syafaat. Tapi ternyata, Allah Ta'ala tidak berkehendak itu, sehingga tidak terlintas sama hatinya. Ambil contoh, lihat bagaimana seorang sahabat Nabi perempuan yang datang kepada Nabi Alaihi Wasallam dalam keadaan tangannya itu pengkor, cacat karena terbakar. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, Gali, ya Rasulullah, semalam aku bermimpi. Ibuku eh, seakan pada masyarakat itu di, di apa dilaksanakan. Aku melihat ibuku itu dikejar-kejar oleh api. Kejar api. Udah itu dia pegang secari kain, warnanya putih. Nanti kalau ada ada yang mau apa mengejar dia dikasih dia apa ditamengkan kain putih itu. Sementara aku melihat ayahku membantumu membagikan minuman-minuman itu kepada kaum muslimin. Akhirnya saya datang, "Bah, aku minta minuman itu untuk ibuku." Nah, akhirnya katanya eh, ayahnya itu, "Gal tidak nak, ini minuman diharamkan untuk ibumu." Karena ibumu adalah seorang yang tidak baik kepada suaminya. Nah, sehingga dia berhak untuk mendapatkan semua itu. Karena iba kesian dipaksa diambil itu minuman dari abahnya diambil mau dikasihkan kepada ibunya. Begitu dikasihkan kepada ibunya, api sebagian yang mem, yang yang mengejar ibunya itu membakar tangannya. Bangun dalam keadaan seperti itu. Kemudian Nabi SAW meludahinya dan kembali seperti asal. Kenapa ditampakkan semacam ini? Ini adalah sebuah gambaran yang akan terjadi kepada kita kalau kita semacam itu. Dan harusnya bagi seorang yang berakal menjadikan yang semacam ini. Enggak, anak nggak mau ikut-ikut hawa nafsu. Anda ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidupnya gimana? Sengsara untuk Allah. Paham? Artinya mengganti ikuti hawa nafsunya. Lawan, lawan. Kapan lagi gitu. Apalagi ngomongin orang, emang nggak bisa diam tak perempuan tuh. Ngomong terus. Diam. Kalau nggak nggak nggak kira-kira nggak berguna, diam. Paham? Jadi jangan diikuti. Nggak ini dosa nggak mau. Kalau sudah banyak rumput dosa, ngapain menambah lagi gitu. Paham? Khidmat sama suaminya. Ada lagi kan? Seorang wanita yang selalu diceritakan oleh para ulama namanya Asma binti Yazid al-Ansariyah. Dia datang kepada Nabi SAW. Kata ya Rasulullah, aku mewakili seluruh delegasi para wanita. Dan tidak ada satupun wanita yang datang kepadaku seperti seperti sekarang ini ya, ya, Rasulullah. Kecuali pasti dia akan bertanya seperti pertanyaanku. Gal silahkan. Gal ya Rasulullah, kami ini terbatas ruang geriknya. Sementara kalian para laki-laki punya uang, bisa jihad, bisa sodakoh, bisa sholat Jumat, sholat jamaah. Nah, kemudian eh, kalian bisa haji kapan saja. Nah, sementara kami menjaga rumah kalian, menjaga harta kalian, mendidik anak-anak kalian, menghilangkan hawa nafsu kalian, menyiapkan keperluan kalian. Apakah kami tidak mendapatkan pahalanya kalian juga? Nah, gitulah. Begitu Nabi SAW mendengarkan pertanyaan yang luar biasa itu. Maka Nabi SAW melihat kepada sahabat Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Apakah kalian mengira ada sebuah soalan yang lebih baik daripada pertanyaannya? Apa jawaban mereka para sahabat Nabi? Gali ya Rasulullah, kami tidak mengira ada seseorang wanita yang bertanya, yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Taala dan bertanya seperti pertanyaan dia. Mengira pun enggak enggak enggak enggak apa enggak mengira para sahabat itu luar biasa pertanyaannya. Apa kata Nabi SAW? alaihi wasallam? husnu tabauliki gal, uh, dia bilang gal yasma ya aku jadikan kau sebagai utusanku kepada semua perempuan waraaki di belakang kamu itu nah, belakang kamu siapa kalian tuh semuanya husnu tabauliki li zaujiki ya'dilu zalika kullih kalau kamu baik kepada suamimu menggapai ridhonya taat nah, siapa yang saksinya baik atau tidak itu siapa saksinya suami Suami, enggak Allah mau ketemu Allah kapan? Nanti. Tanya sama suaminya, aku istri yang baik enggak sih? Ah, pasti tahu suaminya. Pasti tahu. Enggak usah pertimbangkan orang tua, enggak usah pertimbangkan guru, enggak usah pertimbangkan semuanya. Ini loh, suamimu. Ini ini yang <laughs> tuh wa nuruki di zaujikin loh, suamimu itu loh. Eh, enggak usah dia mengatakan aku puas, nanti lagi tidur dicium, nanti dipeluk, ah itu ridho betul itu suaminya. Kalau sudah seperti itu, hatta mati saat itu nggak apa-apa. Memang. Karena apa? Pasti dapat ridhonya Allah. Sayangnya. Di dalam hadis itu Nabi SAW bersabda. Pada akhirnya. Wagolilu minkunna man yaf'al. Sedikit sekali di antara kalian yang bisa mengerjakannya. Semoga kalian termasuk sedikit. Mem, semoga kalian termasuk yang sedikit. Dan semoga kalian semua termasuk yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Semoga kalian termasuk yang dapat dimudahkan untuk mengendalikan hawa nafsunya sehingga selalu bergerak menuju kebaikan, selalu bergerak menuju ketinggian, selalu bergerak untuk melawan kepada bisikan hawa nafsu maupun urusan-urusan yang berkaitan dengan cinta kepada dunia. Dan semoga kita semuanya termasuk digolongkan bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hazin niya, kuniatin wa la al-fatihah.